الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar, maksude sambat sapa kufar. ayul kufar utikisi boro-boro kafir ya wailana duh cilaka kita. Utaya ulitambihi krana makna tambah. Maksude ngelingno cilakane dene. Halakana duh cilaka banget kita. Wa huwa tilafat wailun masdarun ku masdar la fi'la kang rono fi'il ku mujud lahu li hadzal lafdi lahu li lafat lahu lil waili min lafdhihi sangking lafate wailun. Wa taqulu ucap lagu maring para kufar sapa al malaikatu malaikat, hadza utawi saiki. Saiki dina kiamat ku yaumudini dina pembalasan ail hisab dikesi dina terjadine hisab wal jazai lan piwalese amal. Iki ku dina terbalasnya amal. Hadza utawi iki yaumul fasli ku dina pemisah. Mesti pemisahan di wong apik di wong elek pas iku pisah kabeh. Saiki yo ya kumpul benal khola iki antarane pira-pira makhluk. Allah di kuntum wong ono sira kabeh bi iklan ladi iku tukadzibuna gorono sira kabeh. Wa yuqalu lan den tugasno lil malaika kedhi kedue pira-pira malaikat apa tugas ukhsyurul ladina zulamu. Para malaikat didhawuhi pangeran ukhsyuru ngiringa sira kabeh. Kowe ngiring alladzina ing wong akeh zalamu kang padha zalim sapa ladina. Wa yuqalu lan den ucap lil malaikati maring malaikat. Maksudnya Allah dawuh ning malaikat apa sing didhawuhne para malaikat ukhsyuru giringa sira kabeh aladina ing akeh dolamu kang padha dolim sapa ladina dolimi anfusahum ing awak dhewe ladina bisyirke kelan nglakoni kemusyrikan wa azwajahum lan kowe giring ing mitrane utawa pasangan sesate alladzina dzulamu manane azwat mriki boten bojo kurana ahum tegese pasangan mitrane ladina dzulamu minasyatini sang pira-pira setan terus giring mereka dan mitra mereka. Kurona agum tegese mitra atau koncone wong akeh minas sayatini sing boro setan. Wamalan malan perkara wae kanu kang ana sapa ngakeh ya buduna nyembah sapa ngakeh min dunillah sangi saliyana wa ghairihi tegese saliyana wa minal autani sing boro-boro berhala. Nah, sebab giring fahdu mongko nunjukno sira kabeh hum ing wong akeh. Duluhum tegese nunjukno sira kabeh ing alladzina zulamu wasuku lan giringo sira kabeh hum ing alladzina zulamu mbok giring ila siratul jahim maring dalan neraka jahim. E tori nari kese dalan menuju neraka. Pas proses digiring waqifuhum lan ngendek sira kabeh. Mesti hentikan mereka e ihbisu tegese ngendeka sira kabeh hum ing alladzina zulamu intasirati nalikane margi sirat. Wat jadi sedurungnya bun rokok kon ngadek ngandekno mergo innahum mas'ulun. Innahum mas ulun naik denta kok den takokno sapa Denta Den no anjami akwalihim. Maksudnya dimintai tanggung jawab kabeh anjami akwalihim. Sangking sekabiane pengucap wong akeh wa afalihim lan prilakune wong akeh. Dados sedurunge mlebu rokok, semuanya dihisab. Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe wong akeh taubihan hale melehno cara Jawa melehno apa pertanyaan malakum la tanasurun. Ma te apa lakum kedhi sira kabeh la tanasuruna ola saling tulung-tulungan sira kabeh. Kowe zamaning donya koalisi dalam kesesatan dan saling menolong dalam sisi kesesatan. Kowe saiki ora saling tulung. Elayan eh, suruh tegese ora nulungi dukung sebagian sira kabeh badon ing sebagian sing liya. kahalikum kaya kelakuan sira kabeh fi dunya ing dalam dunya wa yuqalu lan den ucapno anhum anil ladzina dzulamu apa dawuh bal humul yauma Balhum balik utai kufar utawa sopo wae al yoma ing dalem iku dina iku mustaslimuna saling nurut sopongake ngakeh. Mungko duna tegese nurut kabeh adillah utur ina kabeh. Wa balalan lan madhep sapa badun sebagiane wong dolim ala badin ngatasi sebagian nyata sauna hale tutoh-tutohan sapa ladina. Cara Jawa tutuh-tutuhan saling menyalahkan itu. Saling menyalahkan itu cara Jawa tutoh-tutuhan antara orang dolim ketika sama-sama masuk neraka mereka saling menyalahkan ya ta'lawamu tegese saling maidu Allah alladzina zalamu wa yatakhasamuna nalan saling poro padu sopo alladzina zalamu kalu innakum kuntum nana 'anil yamin Kalu podo ngucap sopo poro pengikut Ayil adba'u tegese pira-pira pengikut minhum saking alladzina zalamu lil madbuin maring sing diikuti. Mereka para pengikut menprotes yang diikuti pemimpin mereka innakum kuntum nana anil yamin Innakum sak temne sira kabeh kuntum ana sira kabeh tak tuna iku teko sira kabeh nak kita anil yamini sanging arah sing tak anggap bener. Ain anil jihati sanging arah alat ikang kuna kang ana kita nak manukum. Iku ngrasa percaya kita kum ing sira kabeh minha sanging jihad. Li halafikum krana sumpah sira kabeh. anakum sak temne sira kabeh iku alal haqqi ing hak. Fasadakna kumongko benerno kita kuming sira kabeh wa tabakna lan anut kita kuming sira kabeh. Al makna uta maknane ngene iki innakum adlaltumuna. Innakum satun wis sira kabeh adlaltumu iku nyesatno sira kabeh nak kita. Kalu padha ngucap sapa para imam, para sing diikuti ilmat bu tegese ingkang para diikuti lagu maring atabiin. Oleh matur balam takunu mukminin, balik ora ana sira kabeh mukminina iku iman sira kabeh. Wa inna ma yang ang mestine bener ya apa al idlalu jenenge nyesat nomina saing kita al nau kuntum. Umpama lamun ana sira kabeh mukminin mukmin kira kabeh farojak tu mongko bali sira kabeh ini imani saing iman ilena maring kita. Wa ma kana lana alaikum min sultan. Wa ma kana lan ora ana iku alaikum ngatasi wa ma kana lan ora ana iku lana kedue kita alaikum ngatasi sira kabeh min sultanin utawi kemampuan opo wae. Kuaten tegese kekuatan wa kudratin kemampuan nak harukum kang iso meksa kita kum isra kabeh ala mutabaatina ing atase anut kita bal kuntum balik subhanallah wa ma'ar bal kuntum balik ana sira kabeh kauman kaum tohina kang sesat kabeh dolina tik sesat kabeh mislina sebadane kita fa hakka mongko dadi nyata wajib tik wajib alena atase kita jami'an halis kabehane apa kaul rabbina Apa titai pangeran kita bil adabi kelan terjadine siksa. Gara-gara kita zalim maka terkena apa yang jadi titah Tuhan kita bahwa adabnya Allah pasti mengenai orang-orang zalim. Eh kauluhu tegese dawuh Allah taala la najahan nama minal jinnati wan nasi ajmain. Yaktine bakal ngebai ingsun jahannam en neraka jahanam tak bai minal jannati saking unsur jin wan nasi lan manusa ajmain halis kabehane kabeh. Fahakko alaina qaulu rabbina inna ikun Inna saat temen kita jami'an khalis kabiyane ladzaikun yaktine ngicipi kabeh alada baing sikso bidzalikal qoli kelawan mengkono-mengkono pengucapan. Wa nasa'alan dadi terlahir anu sangi iki apa kauluhum pengucape wong akeh fa akhwainakum. Mongko nyesatno ingsun kuming sira kabeh. Al mu'allalu kang den ta'lili bi klan pengucape wong akeh inna kunna khawin. Inna saat temen kita kuna ono kita khawina sesat kabeh. Qala ta'ala fa innahum. Fa innahum mongko saat temen para wong kafir yauma idzin ing dalam dinane kiamat ay eh, yaumal kiamat yang dalam dinane kiamat fil ada yang dalam siksa mustarikuna iku sekutonan kafe atau bareng-barengan kafe Listirokihim krono barenge wong akeh fil kawayati yang dalam kesesatan. Dewe pengiran inna saat temen kita kadalik kaya mengkono mengkono nyiksa eka manafayu kaya oleh ngelakoni kita biha ulak klan mengkono mengkono kafir nafalung ngelakoni kita bil mujrimina klan biro brong sing dosa ghairi ulak kang sakliyane mengkono mengkono wong sing wis kasebut. Aduh semata wong tenan ini ini niki oh, bos. Nu'adzibuhum. Tegese nyiksa kita hum ing kufar. Atabia tegese ingsun nyiksa wong kafir sing tukang anut minhum sing kufar wal madwalan sing dinut. Innahum saat temne wong akeh haula itu kesehate mengkono-mengkono wong kabeh bikori maklan klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa wong akeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan, diajarkan disyariatkan opo syariat la ilaha illallah. La ilaha ora pangeran kang hakiu mujud kang ora ana pangeran kang hakku mujud Nah cara kiai kuno kang ora ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illa wa kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafatkan la ilaha illallah iku na yu sombong sapa akeh Wa yaquluna lan ngucap sapa akeh a inna latariku alihatina li syair majrun. A inna ono ta kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita fi hamzataihi iku tetep ing dalam hamzai aina mau te opo wae takut dama kang disi opo mang kados niku wingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin lisa iren krono penyair majnune kang iten maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun lisa iren kedua penyair majnun kang iten, Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad ini jare wong kafir qala ta'ala balja abil haqqi wa kol mursalin balja balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata atau kelan barang sing abadi wa saddaqal lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge kanji Nabi Muhammad ina tegese ingkang teko kabeh bi kelan hak wa wa haqu alla ilaha illallah ora ana pangeran kang hak wujud kecuali Allah innakum lada ikul adzabil alim pun kalau kalau terang akan ya terus mulai nopo? Wakalu nopo? Wakalu ya heda, ya umutin terus sekedap ini asyara liga Bukan kalau terang no kiamat, guys. Soalnya kiamat itu seru, seru sandelok. Fuer, gue kiamat itu doang. Seru ya serau delok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisap, termasuk sampean-sampean bareng dihisap. Pertama sing dijaga jelas sholat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu sholat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terang akan ya, terus ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Lebain malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing e, muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip atau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena vivus satin minti Nah tentu mateni itu ada banyak sebab diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim kasih sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Eh, kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotel Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahad minasef, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab, bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu uh, ekstrim. Ada beda zaman Nabi, zaman Nabi itu kan enak ya, sehingga Nabi mesti bener ya, musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saya wis gak seru. Tukaran baik gue ya repot. Masih aku musa sampean ini soalnya bener sampean. Mau ora tahu, urip seneng mbok musuhi gue biye, Kan <laughs> gak enak. Jajal misalnya kiai itu karena bek santri, wong mesti kan normalnya belok kiai ini, mereka lebih alim lebih bener. Tapi kan cara pandang lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso sing disalah nopo pangeran itu sing ini wong tua tuh karena bek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalah orang tuane anak eh. Cara kita jadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat ngono <laughs> ya, ya, ya lucu. Ini kan anak kok wani wong tapi wong tua kok wani anak wong tua model apa? anak wani wong tua ya anak model apa? Ya model milenial <laughs> model-model. Tapi potensinya itu eh, sama-sama salah. Sehingga ulama itu dulu, mulai dulu itu hindari. E, eh, ngedikan penting itu menghindari karena ya tadi takut takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awaluma yuhasabu bil mar'un apa? as -sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. <clears throat> Ya pun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang Iku waca ya. mungkin sampean sampean iso ngantisipasi hisab. <laughs> Nah, Jadi la tazulu kodama. Adam atau kodama ibni Adam yaumal kiamah hatta yus'ala Anarba'in. arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa'an ilmihi mada amila bihi terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tua ilmu dia tidak ditakoki wae pangeran ora apa-apa takoki. Ilmu misal ngelakoni. Buatan gak ada ilmu ya Gusti. <laughs> Harus serepet sama. Dunya buatan gak ada tuh Lha iya apa ning dunya nggih ngentosi mati ya sing pun aman apa? Sebab itu orang fakir tuh masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek lima 500 tahun kita kok. Dia apa buatan gak ada nopo-nopo. So ngaji buatan. Jadi gak perlu pertanggung jawaban mereka nopo. Sekacauan. Nah, sementing kalau terang nong ngeten ya, ini penting rungok nong. Mahsar itu maknanya itu nggon giringan. Terus kiai kuno maknanya bayang nong nggon mahsar itu maknanya tempat dihalonya semua manusia. Terus maukif itu tempat diberhentikan, nopo tempat diberhentikan. Terus di situ anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisap. nong, semuanya dihisap. Terus ngendikan kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap. Sehingga potensi kita-kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini. Sampean semua dihisap ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kue dunyo sampaian sampean teni kan biasa wes dongo robbana zulamna Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis akeh, maksud ini kan <laughs> cerita ketika ngaku ya robbana robana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane kanjeng Nabi seperti hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri. Apalagi kita kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu lima hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa itu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna sina waktona Ya Allah, jangan hisap kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau saat suatu saat kita lupa atau salah. ASP nah, SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini kak mesti salah. Wes gaya perjanjian baik pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, opo. Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buat nusa istighfar malam, mohon lagi, mohon nih. Terus deal, deal, sebagai deal ini. Lalu itu ngendikane kanji Nabi, kanji Nabi senyum-senyum senengnya rakaruan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab kola naam. Jadi Robbana la tu'akhifna Inna sina au akhtona. Terus kola Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wala tahmil alina isron kama hamal tahu ala ladina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'afu anna Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu apal itu. Terus jadi bahan tahlil itu ya, masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing sing tahlil yo ya ora paham, sing kritik yo ya. Orang paham. Alhamdulillah itu mesti podo-podo orang kena hisap. Mereka podo-podo orang apa? Paham. Jadi ora ono barokah koyo goblok baru barokah tenan. Mergo sing itu orang paham. Sing kritik Orang paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Ukti itu khawatima suratil Bakoro. Saya dikasih akhir surat Bakoro. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa naam. Jadi ya Allah la tuakhidna jangan kasih sanksi kita inna sina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanaka wahuma bihamdik misalnya. Dan banyaklah imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhani Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya apa? sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turah turus, dadi orang rasani wong enggak macam-macam lah. Wiku ya insya Allah disepuro pangeran. Jadi orang wali, jadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok ora turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Hmm, ya swargane wong turu ya kira-kira tok. <laughs> Tapi jadi umat Nabi itu luar napa? Luar biasa. Makanya saya yang heran ya, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu uh, tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah wae agar gak zino, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe nih, sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Robbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab nah Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang noh. Seimbang ya alam demokrasi. Jadi gue lagi kecewa mbek kritik kritik insya Allah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu panjang ya dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng nak ono ibadah sunat dilakoni terus Nabi ya duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak arah dilakoni blas Nabi ya duka wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ono sing ngritik, ono sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham ya, wae napa? Padha ngono, Padahal makna ayat itu luar biasa. Robbana la tu'akhidna innasina waktona. Terus kedua, Robbana wala tahmil alina isron kama hamal tahu ala ladina min Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyak tulal bari umingkum al mujrima supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang albari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai suka sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal jadi aman lah Sebuah sing bener nanti saja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak kita takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang-orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe ku aneh-aneh wae. Kowe ku wong mukmin kok bakas ngono. Wis penting iku nak kowe wedi pangeran kan ora polisi, ora KPK, wis tetep ora usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ora usah pangeran ateis, lah. iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Aneh. Jadi karep pemilu yang ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran, Pokoknya kuabe gue gantung nopo pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, oh, sehari menteri sosial harusnya gini-gini. no korupsi salah KPK. Gue no keamanan salah polisi. aja nyala nyalahno Gue sekali kali nggak nggak tahu tauhid. Nah ono adab iku mergo dosa yang sudah kele kelewat. Ya, tapi kan nggak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kodamat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda apa? lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, anut umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya, saya sebagai ulama, tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib. Ahli Fathul Mu'in. Nah, atau ahli Jal Jalut tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Eh, Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Eh, zaman gendeng, arah melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warna nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimak maklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nak ono masjid ra ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ra ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ada masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun dohumul, humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Lo coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari dan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan, ya kan, dokter gigi, atau kalau nggak dokter ya ahli gigi, <laughs> ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis ini, Tidak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu ya tulis saja. Misalnya sampean nggak alim, ya saja maklar orang alim. <laughs> Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, oh, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fatul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fatul Qorib sampai bab sholat. <laughs> Terus saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan gue ahli sarap. <laughs> nah, lo buatan ini buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu ndak. Sehingga nyun saya usah ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jam yang ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jamek sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan saya, mereka tidak tahu. Ya, sampai nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli jamul jame. Barang diparani ahli apa ahli jilid. <laughs> Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. <laughs> ya apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memakluman kiri. Ya saya ulang lagi. Pertama Nabi jadi Nabi syaratnya apa? Memaklumatkan Sehingga pertama beliau jadi Nabi naik gunung Sofa. Kemudian ya maksara Quraisyin halumu ilayya. Wahai orang Quraisy kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu ya Bani Abdi Amanaf kesini, ya Bani Fihir kesini terus. Saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabanna kayak Muhammad alihada jamak tanah. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak enak tidur gara-gara kamu manggil kita datang. Ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat ya ada abi labi watak Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dan Allah memerintahkan kamu afaf afaf itu meninggalkan zina meninggalkan maling gini gini coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri jadi Nabi sekelunak kelunus ketemu uang monggo jeh, ada temu dia jeh sengerti nak Nabi ku sobo sehingga orang-orang yang humul yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm makanya Nabi sidik amanat tablek fatona. Tablek itu lawan katanya apa? Kitman menurut. Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak jamul jamek. Saya sampai sekarang masih ngajar jamul jamek. Kitab yang aneh. Macam ini lagi roh judulnya pusing jamul Jawa, mek kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mriki mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mok carane mlebu swarga tok. Mulane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe kula <laughs> dadi dadi mun mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa cara. Sampe nek duwe cara sitok eh, Orang mesti kula nu gak ada cara kada. Jadi nak dari coro iki mentok, ganti coro iki, coro iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Lo coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada, sarang ada, pulau solir boyo. Kalau saya ke sana gimana? Usaha oh, kenal Gusnya, tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Engko ya ora mau kelunak, kelunak ora jelas. Meskipun nanti ditawari orang, ya mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli fathul korek sampai bab sholat. Ya, tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab <laughs> sholat. Tulis saja, ada maaf ya barang, maaf tapi sampai bab sholat. Gak apa-apa. Paling untuk wong sowan, darian mau jenengan rong tahun. Tapi ini pondoknya mau tolong bulan, mulai ngaji ini bab. Enggak apa. Lalu itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balihu ani walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus, gak apa-apa, kok tak soano Abu Bakar, tak soano Umar, ditanyakan yang lebih pinter. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu, ketika ada ayat Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaytil Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. itu. Terus begitu. Kalau sudah mulai suruk mulai padang, wah berarti sudah im, imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta ya lakumul khaytul abiyatu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya kan Nabi itu piye umatku jadi masangi benang. <laughs> akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayat itu kurang situ. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Wis alim gue yakin alim. <laughs> Darga. Memang ikut tak? Masa ikut saudara? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang nginceng. Akhirnya minal fajr. Oh, baru mereka tahu maksud fajar maksud apa benang hitam artinya malam benang putih artinya fajar sodik sudah menyingsing semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono mat maksudnya iki cek kurang siti <laughs> gitu terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata aja apa? Minal fajar. Itu lolos ya. langsung dokter. Bon bon pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya orang yang dikandang. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Eh, sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya saya yakin, saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa ya Allah, engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. Patang pulau songo ewu wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku jek pira? Ro likur koma kira-kira ya selawe digawe selawe ewu. Iku selawe ewu salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Wis rame lah walhasil. Sitok tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Sak apa-apa yang penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting sing hmm. penting rame. Maksudnya sing penting rame ngomong visi Islam. Kita Islam tahlil, sitok Islam sunnah. Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saya iki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang is Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil samawati wa milul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid kontrak masjid macam-macam lah. Masjid kontrakan ning Korea. Nah, kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu bari pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat satu itu gereja, tingkat dua bar, tingkat tiga masjid. Kadang ya kebalikan masjid bar gereja satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kalau <laughs> nggak tahu, tidak tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja lah, pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gus badi jumatan, melebu bar pas aktif, wakai wong ayu. Meh wera jumatan, mereka mau tingkat dua bar, tingkat tiga masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. jumatan pun yang gini wae. <laughs> Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta ragus ini. Ya aku muni. Ya segelem Jumatan ku apik. Eh, wong sedih dilakoni kok takok dosa ta ragus. Ora oh, imus kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? di Indonesia. Dulu orang Gujarat Punjab ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa Islam. itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sidin Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkan langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu apa? Banyak. Jadi itu nggak masalah. Is sampean niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? lungguh tuh, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fatul Qorib tadi yang sampai bab salat terus bikin masjid. Iku coba takoki faroe terang ora iso. Pemene takoki amal terang arah iso, tapi nak terima carane sholat sing batal opo ngentut roh. <laughs> Aduh ilmu Elmune roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat opo jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok ojo takoki sing detail sing detail apa? Detail. Cara mengenari kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat wis ora iso. Atau nganggo komputer, eh, delok eh, delok. Nganggo jam ya, nganggo kompas ya, nganggo kompas. Padahal ana ilmune ya maros apa? kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak ngono itu serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat iklam. Fasda bima maru. Kebenaran harus dimak dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga nggak dikenal orang itu bangga gini gini. Oke okay lah, kalau yang nggak saya sendiri ya suka humul sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang nggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, rasa sowan. Oh ribet. Lalu lucu kan, seneng Gus Bak jari wong alim. Terus senengnya mau sowan tok ngaji ragil mimpi iku karpe. Wong kok aneh. Iku berarti kalau karo seneng dokter, di konsultasi obat ragil tapi ngajak jagungan Dok, jenan tiang pundi? jenengan manggen dalam riki mulai tahun pinter. Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa bate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinter Dok? dan jenengan kawin mriki tahun pinter, Lah wong jari Gus Bae wong alim sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinter Gus? Zaman dinosaurus. <laughs> Wong alim kok takok ilah hijrah iku piye karepe? Susah tak gak takok pisan matiku kapan om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu tak kok dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh gak? Nak kue seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng mau ngalim yang ngaji titik. Nah, kue misalnya seneng artis, delok konser artisnya kok kelahiran tahun piro. Gak penting, penting artis ayu buat delok seneng, wes sudah gitu aja. Rawong alim yang ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Waneh, iku dudu obat nang yakin. Maksudnya bu sing profesional maksudnya sing rontok bener sidik lah dadi wong. Aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoke ya, bener sithik-sithik. Makanya kemarin ngaji apa nasoih libat kan gitu. Mujalat mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika nggak ngaji ora kok satu satu lama utawa sowan matekno wong ngene tejo tuh, Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. kulo termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kata. Gue aja agak masya Allah tenan Aduh, aduh. Muka-muka doro tobat sidik-sidik lah maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis. Ya kan lebih enak. Nah, hubungan bek dukun is takok is mbah niki menyangking pundi. Kok jenengan dermemel ngelafat nopo? <laughs> sing kalimatnya sing jelas karena opo nak dermemel mandi, nak jelas kok ora mandi ku piye? <laughs> Takono. Aku ya guru pun baik dukun. Wong kalimatnya ra jelas kok mandi. Nak jelas gak mandi. Berkau nak jelas kita bodoh ini. Ayo pun mantra Mesti gak. Wah, nontonan tenanan kalimatnya terus jelas. Dukun-dukun dulu. Yo kok mandi? Nak jelas malah mandi. Mandine tenan ora ya Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata ilamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media, itu yang kita tidak tahu nanti hisapnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang pekerja-pekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat, kan? Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, lo kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? <laughs> Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh no salib. Mergo ini denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi, ini ada ritual teroris kata. Jadi sholat itu dianggap mukaddimah sebelum ngebom. Jadi ritual Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madhab mutazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madhab, madhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi keburuk ke kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris Al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini gini, tak kiri contoh. Haris Al-Muhasibi itu orang alim alama, dia ahli sunnah mandat, Pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab ditanya sama Imam Ahmad, "Ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab?" Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya rat, saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita madzhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung ter tarik. Saya kita contoh wae, misalnya gini, kue sekarang rasa baru udah wong soleh biasa wae. Aku ono gambar wong wedok montok tak tulis, hin hindari ini. Kira-kira dia, dia mau hindari apa gambari? Gak jawab ya, kira-kira lu. Sing nikmati kata hindari apa? Sing buat eling-eling kalimat hindari apa gambari? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? hindari bahaya ini. Bahaya nanti terus ditelok. terus <laughs> terus sing dieling-eling hindari hindarine tapi sama. Pendapat mutazila itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut mutazila seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadli Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembacaan tuh, wah ini proporsional ini. Gak no ahli sunnah, jadi bu warga mereka fadole pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat mutazila itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya ya saya ulang lagi, itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, Kan terserah kamu. Kamu kan punya akal kan tetap milih. Nopo tetap nopo? Milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhin gak tahu eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini malah jadi eling. Orang eling tulisan eling. Nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. <laughs> Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata pengedar kata hindari? Lalu ya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan Nah sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti mutazila itu sebenarnya pengedar mazhab mutazila apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh iya. Lah ya mulane udah jadi perdebatan, mergo kaya iya kaya orang. Juga tuh gale gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu cari yang begini, pusing kan om. Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madhab Mu'tazila, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris al-Muhasibi bilang gini, Enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya aku <laughs> mergo mangkel. Dari Imam yo aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam ah, yes, Nah ngoten kita arah jiran buatan setuju, buatan setuju ngarang, buatan setuju ngarang. Makanya Haris Al Mimran akhirnya nggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana kita bulfirok fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil ter, yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Mana <laughs> nak dari ceritanya Mbak Mun, Mbak Mun lucu. Mbak Mun tuh mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul wakai wong ayu. Itu dulu babahnya Mbah Mun itu ada yang Eh, suka orang sana sampai nikah orang sana terus gak pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. E, suka perempuan sana terus nikah sana gak pernah pulang ke sarang. Lah Mbah Mun tuh lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati, mun nak mondok ujung geman di ning Bandar gitu Gak agak wong akhirnya malah penasaran. <laughs> Justru kalimat itu yang menjadikan Maksudnya aku ajune nganti sepiro aku nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lalu kata Mbah Mun tak ta angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya aku kalimat itu macam ribet. Kalimat itu ribet banyak. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono apa ya kan. Karena gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada Bareng delok ning kono ya nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisap karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak nggak bisa kamu kendalikan itu juga rawan hisap. Makanya berat. Makanya walatus aluna yauma idin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Hasan salmu Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau gak ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara imam, cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung merapi tanpa alat. Nggak jawab saja. Latihan pinter Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung merapi. Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhotob, yang tidak dimampui manu. Ya, masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin Butuhi Allah itu mau wong muni yotok nurut. Senajan to gak mung mungkin. Ayo hen, gunung merapi angkat hen. Gih Gusti, siap. Langsung melu moro mara. Wih Allah seneng wah nurut aja gitu. Tapi ya kemungkinan cek goblok rata kok sih? <laughs> Kita kan tidak pernah tahu, makanya lama ini debat. Kira-kira nak Ren Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, lak langsung melayu apa yang ngangkat. Potensinya kan kok goblok kayak ngono rata kok. nih kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nuruti, ora paham paham belas melayu. Kita milih di. Status saya ini kini nurut atau goblok? Eh jawab, nurut mau goblok? Ya nurut goblok, <laughs> ya coba ngono Kita tidak pernah tahu. Mulane tetap akhirnya pada akhirnya kita itu wain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti. Ya sudah, sudah biasa ya. Kalau kita tak kok isi, sesuk urip to ora. jawab ya. Munir arroh itu iku yo yo ya, ya koyo-koyo roh. Muni roh yo ya ora roh nak mati. Melani ya sudah. Kadang tak kok sesuk iku jeng yo ziarah gih bah. Tapi kadang wa alam, bah insya allah. <laughs> Ya karena memang ya gak pernah tahu. Karena apa ya? Terserah kena diterang dong. Lalu kalau niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, anak gejul-gejulkan nggak nih. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat mutazila, itu artinya kamu menceritakan pendapat mutazila, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat mutazila gara-gara cerita kamu. Itu sama. Pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, <laughs> tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu, nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku itu dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu gak ngandani takut anak kamu kejebak Nakuba, Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi ra bingung ora tau mikir. Maksudnya <laughs> ya terus. Aku ya gumun, bang ora tau mikir ya udah jadi ya sudah. Enggak ya angel panjenengan urip ya angel. Mulane ngaji, mulane ngaji. Ngaji minal fajr. Oh, minal fajar. Itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi ora sak ayat mau sak sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh masalah yamin iki kula terangno. Yamin itu mana nih arah kanan. Arah kanan mana arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mengenai ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah neng di. Tapi nah istilah Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu e, bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong nopo nopo e, sebut ini e, eh, tahu wasatol litakunu syuhada nopo. Wa kadzalika umat tahu wasatol. Mungkin kalau terus jadi arah kanan itu mana apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladza ikul adabil alim. Innakum saat temne sira kabeh. Fihi tetep dawu fihi ku tetep ing dalam dawo. innakum. Al iltifatun ono iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum hum itu domir ghaib, tapi sekarang jadi domir mukhatab. Ladza ikul adabil alim. Yakti ini wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutzawna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara ila jazaa kecuali wales perkara kuntu kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Ila wahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa? Ikhlas sing wis ikhlas wis pokoke enak-enak ibadah ikhlas. Mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora ban sak karep-karep wis pokoke mulang ya mulang ae. Atus kula nih, pokoknya mulang-mulang aja. Cek kira aku ora ora urusan, pokoknya mulang wis. Boleh Ridhani Allah, ben sebenarnya akhirat raka rakakan hi, hisab. Ribet mikir manusia ribet. Pemane mikir hak-hakmu ribet. Nuturuti ora tau warah, seripet kabeh. Ben ngono sedunya ben Nah dia mau mesti dianggap ae urip sedina-sedina. Sing bayang bayang urip suwi kuwi sopo. Wa amali akhiratika ka kata mutu Boten. Lan kula nak didorong 100.000 tak anggap wagi. Urip nganti sesuk kok dhuwit kurang 100.000 cak aki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh, bayangno urip nganti sudah tahun. Sing ngkon bayangno ngono iku ya Sopo Jelas Nabi dawuh wa amal li akhiratika ka anna katamu hutan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki, ah digedingi mau sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya enggak bae cek sesuk. Kan mau sedina-sedina ngitungnya apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian ku pusing. Ojo mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian men. Uang ora tau ngaji tauhid to namanya. Pas, ya coba dua bulan lagi disuruh bilang iya, ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya tapi ini Ben ono kepastian, kepastian mbahmu menungso sing iso nontokno sapa. Pokoke nek acarane Senin, aku kandhani malam Senin, nek aku ono ya iso ae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. <laughs> Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Kata sekolah ngaji teng mriki wis pokoke umume akhir bulan ini ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya mau urip ku anggap ae sedina sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan jadi misalnya damuk bocor, ya ah, damuk sedina. <laughs> sesuk wis mati apa? Jebule <laughs> sesuk jauh urip diwamuk meneh. <laughs> ah paling sedino, Wis yes, ya, mati, yes. Enggak sesuai suwe aman apa? Aman. Aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu tuh warai ngono ya. Ikhlas yang ngoten carane ke sholat ben nyaman ketika Rasulullah soli ka annaka sholatu muwaddi'in. Kowe nak pengen sholat ikhlas, anggap baik. iku sholat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu sholat, tahu sujud. Juga sholat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Sewenang sholat salat. E. Sholat ke ora. Sewantai, enggak sholat meneng. Sewantai akhirnya awur-awuran. Mana kira ada wali-wali aku. Kroso kang, nek dadi wali mau nambune. Kita orang mau ambune sembah ya Maksudnya ora usah wali-wali papan atas, ringan-ringan ae, sementing bener. Jadi syarat wali wa wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi misalnya diutang yo, tapi sahur jangan utang sahur ngawur sembrono. Contohnya aja utang aja aja nak utang bahaya. Enak kan? Jadi di masalah berat ya enteng. Wong urip mau nopo? setino. Apa mana nak kowe wali mana? orang nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nak di masalah kan lep sedilu sedilu. Cuma masalah kowe permanen, bermati tambahan rokok neraka. Lah Kau sampai. <laughs> malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning donya tok, ora usah sampe tok akhirat. Untung Nah, kan repot nggak jajai gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya, apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Semuanya yang ikhlas semua nulis. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kawalannya Allah sing nopo ikhlas sama ja'alna minal mukhlisin ya. Mungkin kalau jenengan sedanten termasuk yang sing napa ikhlas. Pokoke dilatih. Nara dilatih dipaksa. Pokoke luwateh paksa, Nggih kus pokoke paksa, paksa, paksa. supaya sampean ikhlas. Ya wau misalnya kowe ngandalo pejabat, pejabat ya mati. Nak mati ora kuat. Sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, komunitas nasional Ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kalau di sini misalnya uang dua wartel iku koyo sugah toko wartel. Bareng ono HP gitu tuntas. Dulu misalnya uang dua telepon rumah iku koyo sugah ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti orang iktimat, orang tetanggenan baik dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Misale ngono, kue sayang anak, iso wae maksudnya ben gedeng kowe aja katut bojo. sayang tonggo iso wae gedeng kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono, misale kue ndonga muga-muga disenengi wong biduan jebule kowe ditakdir urip di daerah lah. Enggak pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Semulane illa ibadawahil mukhlasin. Kecuali kaula kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krono Allah Subhanahu wa taala. Ayil mukminin tegese pira-pira mukmin utai dawe ki istisna unis istisna mungkotion kang terputus ezik ezik ezukira jazaihum utawa ngene ezikru jazaihim utawi nutur piwalese para al-mukhlisina fi qauli ta'ala ulai kalagum rizqum ma'lum ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas lahum tetep kedhe ulaika fil jannah rizkun utawi rizki maklumun kang wis ditentokno bukrotan ing lembek besok wasian waktu sore Rupane rezeki apa fawakihi, iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal au bayanun utawa menjelasno di rezeki maring rezeki. Bawa tekang aran fawakiha, utawa wa utawi arisku merupa fawakih uma perkara. Yuk kalu kang den pangan apa mata lagu dan krono enak-enakan lali hifdzi sihatin. Ora kok krono jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanane mung enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok, kue mangan beras neng Indonesia kan gue ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu ada abadi. Paham? Bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kue butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok. Ora perlu lali hifdi sihaten, ora perlu gue joko kesehatan. Mergo li anna ahlal jannati krana sak temene duduk swarga iku mustahnuna semugih kabeh an hifdhiya sanggeng jaga sihah lebih khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swarga digawe lil abadi korona selawase lawas. Jadi kamane di surga kamu tidak perlu mikir obat, gak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain apa abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Tadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, tidak demi menjaga ketaha ketahanan. Karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas. Wahum haliuti ahlul jannah iku mukramuna den mulya ana kabeh bisa billahi taala kelan ganjaranane Allah taala. Maksudnya kelan ganjaran sing diaturno oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin naim dalam swarga kang penuh nikmat ala sururin ning atase pira-pira napa napa bayang utawa pira-pira napa singgasana mutaqabilin hali adep-adepan kabeh layar ora ningali sapa badung sebagian wong akeh kofa fabadin ing sitoke sebagian sing liya Jadi gamane ahli swarga iku ora ana wong ngungkur-ungkuran. Dadi semua kalau ketemu madep ora kaya ning Jawa. Nek cocok mungkur. Iku ning donya, nek ning akhirat wis kabeh ketemu wani madep, Artinya wani madhep gak ada masalah. Corong Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku, nak ketemu ora madep. Wong iku tahu bodoni aku, nak ketemu ora madep di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu dan iderno atau diiderno alaihi mengatas ahlul jannah ya ala kul dan tegesi saben suci minhum sangi ahlul jannah apa bikasin kelawan gelas Wa al kasu alina iku ada bisa robi klan ono isine minumane kasu. Min mainin sangking arak sing seger. Min khomrin tegesi arak. Ya ciri kang lumaku opo ikla khomer ala wajil ardi ngatasi bumi. jabani bumi kan haril mak kaya dene sungaine banyu. Dadi arak diharamno ning dunyo mergo soben dihalalno ning akhirat. Dadi malah ana ancaman sing ngombe arak ning dunyo ora bakal ngombe teng nopo akhirat ya kecuali kalau mau tobat Bedoa terputih, asad asad datang banget apa nih dan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak ay ladi datang enak li syaribin gitu sing ngombe. Bi khilam bi khamri dunia kelan bi Britania arak dunia fa ina fa inna khamrat dunya iku karihatun ora nyenengno ing dasurbi nalikane den ombe. La fiha orang no iku tetap ing dalam khamrah. Haulun utawi dadekno mabuk ma tegese yah talu kang iso ngilangno apa poma ukulahum yang akale wong ake. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan, Walahum lan ora ana utawa ahlul jannah anda sange arak yunzafuna iku didadekno mabuk sapa ngake. Fathizza wa kasra minna sabasarif. Wa anzafa yaskaruna tegese dadi mabuk sapa ngake utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngake. Bi khilafi khamri dunya hali berbedane arak dunya. Jadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak tapi ora ora selingkuh ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina, sampeyan ning akhirat ana widadari akeh. Wayu ora usah mbayarno. Wis ayu. Ora cerewet, ora njaluk blonjo supaya penak lah Ning donya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Mesti bojomu ora bojoku. <laughs> Wa dahum qasir. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa, sunnatullah napa? Ben seru menapa? Tapi sepi loh, oma oma esok-esok rano ngamuk sepi, <laughs> tapi tangan-tangan ya bener. Ben apa? Omah iku hidup. Omah iku napa? Wa indahum qasiratut tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahlul jannah qasiratut tarfi utawi bidadari sing pandangannya itu terbatas. Manane habisatul ayun tegese muk membatasi pemandangan ala azwajina ing atase bojone bidadari. Dadi ning swarga bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain, gak kepikiran delok wong liya. Ora usah mbok takono, Nang ning donya piye Gus? Tak takono dhewe kowe Wong sing alam iku ya kok takok aku. Layang durna ora ningali sapa para widadari la ghairihim maring liyane bojone li husnihim krana apike bojone mereka indauna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesain mok roh gantenge wong mok bojone tok. Nak roh wong liya mbok ketok apa pokoke roe ku nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya piye coba takon. Nak ning donya kan bojom sering istighfar. Nah nasibe aku wis entuk bojo ngene ngono terus. Sampai ngadani anak sing perawan ngene, "Duk, kowe buka-buka aja ngalami koyo aku." <laughs> Matene wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone dhewe. Lah nek takok, "Lah kok ngono, Gus? Kowe lau tekem yo ya ngono." Ndek bojo iku ngelo, Lah iya akhirnya diwales pangeran bojomu untuk kowe yo, ya. Lho aku dhek lakonan ngono. wah tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing Ya sudah terus no dewi dewi, wae kabeh uti hisap dewi dewi. Dari widadari kelakuannya orang ngono ya. Membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Karena kita di ngono berarti min ahlil jannah. Dia ya, mau cuancang di kamar itu bener rawong dia. liya. <laughs> ben sing ganteng kowe tok jan sing lanang kowe tok. Tapi udah wong stres ya. Kena undang-undang saiki penjara ngajak bojo ra gelem peksa wae ya, napa niku mesti sing bojone ayu sing akeh mlebu penjara Nah bojone elek kan padha ra gelem ya. bapak uga ada kiai. Kiai ini lucu, konco akrabe bapak. Dari cara cara apa cara koncone bapak ono. Ono wong bojone elek iku sampean hisabe gedhe. Lah kena apa sih? Lah nak ora tahajud nang pangeran wis bojo elek kok ora duha ora tahajud. Nak bojo mayu nu pantes ora tahajud perkara kelon wis elek ora tahajud ya opo ae. <laughs> Dadi kiai iku memperberat hukum. Dadi cara cara kiai iku wong kok bojone elek iku sok ben disalahno pangeran. Kenapa kira tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kok kowe bojomu elek kok ora tahajud nak ora bojomu. Ayo, malah ora tahu tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turun ning ngarepe. Aisyah ku wahyu perawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajude. Jajal kowe di bojo wahyu. Ah. Apa tahajud terus bojomu gelem kira-kira mbok terusno to. Milah ndi. Mau bojomu elek ora tau tahajud, mau kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat. Aisyah turu ning ngarepe iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iki malah tahajud terus. sih. Masyur ini gue hati hadis Nah, gue orang ngarah, gue kebayang. Di bucu wayu, apa tahajud, pas bucu mapian. Lalu, parah meneh pas bojone kelon ra gelem mergo elek, tahajud ra gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora donya ora akhirat. Parah wis parah wis. ini ngene marah ini, Jebule dungane kebenteran ya Allah, tok, meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat. Bojomu tangi telabrak. serau ra rasa ngono, ra ya Allah kabeh ana gentine Gusti. <laughs> Tapi bahasane aja jelas ya Allah ngono. Kabeh ana apa? Aku cuma ngamuk. Apa Mas maksude? Yo, rapi rapi biasa. Mulane kalau nek ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam sholat jenazah, jane donga iku ora usah banter-banter. Le donga kok ngene, misale Ruhin mati, iku nak dongane ngene, ya Allah wa abdilhu zaujan khairan min zauji wa daron min dari. Itu nak diterjemah bojomu ngamuk loh. Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wa daron khairan min dari. Kasih dia rumah yang lebih baik ketimbang rumah yang tapi alhamdulillah doa faham yo. Amin. amin. <laughs> Padahal doa itu sangat menyinggung loh. Ya, isi ada apa tuh itu? Iku aja terus no maksudnya iku Nah nong mati kan dengannya diantar ya Allahumma pokoknya wa abdilhu zaujan khairon bin zauji wa daron itu nak diterjemahkan Gusti niki mawon teng donya dibojo ngeten niki teng mawon genti nggih Gusti tengah akhirat kan artine ngono apa wa abdilhu digenti tambah Gusti tukar tambah maksudnya Gusti Jadi wong ra baru barokah. Amin amin. Nah kula mboten ate maca langsung wadaron khairon min dari. mereka nak abzaujan kadang sing wedok isek nangis, cek muni muni amin amin wah perkara gitu. Maksudnya dua itu ya orang ngono, tapi terjemahannya kan ngono. bu abdil zaujan khairon. Maksudnya gini loh. e, jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang plus ada tambahan di sana karena nanti kan widadari kan jarimu pitung puluh ya berarti pitung puluh siji apa pitung puluh plus bujumu gak pitung puluh itu pitung puluh siji tapi jari ngomong paling ayu sing kodonya ya Betenan bora ya gue sebenarnya delok wae rasa takut aku saiki sebenarnya delok. Lah gunane opo takut aku jebule lebih <laughs> rokok gak penting. Ngono iku rasa kiyaine ya goblok, takoki ngono dijawab. Ora usah dijawab. Mlebu swarga sik, lagi takok. Lah nek kono bantah, nek wis swarga ora usah takok. Lah iya padha iku mlebu neraka gunane apa ora iku? Ya ora usah takok ya. Pokoke kok ning swarga ketemu, ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha mosok santrine untuk 70 kene 70 ya ora. Tetep aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar ayune padha ya ora trimo. Tetep mbek pangeran yo ya tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas ya sembrono iku. Tetep beda. Inontor apik mripate dihamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Jadi nak wong Arab bayangno wong ayu ku ya mripate gak sipit. Ya panjang ya tenan, kue rawong ayu Arab be ayu Cina tetep ayu Arab. merokok ayu Arab khasnya nopo inun Kamul ayun mripate gede. sa ayu ayune wong sipit be ayu ne wong ya cek wae le ayu ne wong Uzbek be ayu ne wong Cina. oke milih di Uzbek usna contoh kono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Mau <laughs> ngangkon milih wae. <laughs> Milih ndi kan? ne Uzbek be Cina. Uzbek, tapi sing mbok pilih ora gelem. Ya milih wae saya apa? Mau milih. Maksudnya itu tenan, bener pangeran. Pokoknya ayu sing kelas standar, sing dihamul ayun. Karena guna koyok-koyok seduhune. Bidadari filau niku bedun niku endok. Maksudnya nino am kedua mak burung onta maknun kan tersimpan. Mas tunur disimpan birai sihi kelawan utori sihi kelawan apa eh, sayape utawa iku. Iku lho sing bulune ikilah anu am. Maksudnya koyok endok putih sing Eh, terselip utawa tertutupi oleh bulu. Maksudnya indah. Ya wong ayu transparan ambek rontok kena kere iku seru sing rontok kena kere ngono lho kan. Pokoke ngono. Wis kowe milih wae <laughs> senajan turun kesampaian pokoke milih saiki wae. La yasilu ora tumeka ilahi maring ikila apa ayun utawa maring ikila ainihinna apa hubarun apa blituk. walau nuhu wa wa albayat fi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe api e warnane wong wedok. Pokoke ora usah takok, sebenarnya lakoni. Faqbala mengko madhep sapa ba'dum sebagiane ahli jannah. Ai eh, ba'du ahli jannah tegese sebagian ahli swarga madhep ala ba'din ngatasi sebagian yata sauna hale saling takok sapa ahli jannah. Amma yang perkara maro kang wis liwat apa mabihim kelan ahlul jannah fid dunya ing dalem dunya. Ini kalau terus nomor saya iso dilereni ini kan ceritanya ngeten wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kanca bisnise neng dunyo. Nah, mitra bisnisnya bisnise iku ro neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong soleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi loh ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kue urip neng Uni Soviet, atau urip neng Korea, atau bahkan urip neng Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik, urusan profesionalitas kerja juga apa baik singkat cerita ketika di dunia aku sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem dijak zino gak gelem terus dijak maling gak gelem terus uh, si kafir tadi ngomentarin ini kenapa kayak ragelum zino ragelum maling ya kita nanti kan dibangkitkan dimintai tanggung jawab terus dari sing kafir tidak tenan ngono iku mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus buat akhiri, ya wes karwane sok mbenin. Nah ternyata kalimat sampean karwani sobenu Mbak Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kita takok, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kan kamu senin rokok. Jadi nunjukno wong nak ra kesampean dendamnya juga lega iku menuso. Oh, Wes menuso wis ngono kabeh. Sampai ini swarga iku nak kesampean dendam. Akhirnya ketemu. Ketemu rokok. neraka. saya saiki kowe aku bener di. Nyatanya aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. nih aku saiki tangi. tangi kue ning swarga ke neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno nang neng swarga. Lha disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari hakun alal araiki yang zurun hal bal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi, di dilugonon durin rokok, tapi sudah diatur be pangeran sedemikian rupa supaya kue ora ceblok. Tapi nak aku milih orang usah jajal jah masih tetap bismillah Artinya nak kowe dendam itu dituruti be pangeran. Misalnya ono wong sing ah, neng dunia kok ngojang ngaji tak ya, untuk opo kue cek mangkel diomongi ngono. Terus kue baru kayak ngaji jalan mlebu iku ora lega nak gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuwure kowe. Wah. <laughs> repot aku. <laughs> Aki-aki ora insya Allah ora, nak sengenya insya Allah ora bakal suwargo saat dhuwurmu. Tapi yo nak mati Nabi mukum kau di sepuro. Nak tak kok, takoki, kita ngomongnya aku kok suwargo saat dhuwurmu. Bariku aku kebutun terus istighfar. Sementara ke tanya dedam terus, mulane swarga ndek. <laughs> Lah ngono ya repot tuh. Tapi intinya neng ayat iki ku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning dunya sering dinyak Nak sebenarnya so rano hari kebang. Laiku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing zaman ning nduk. Dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi? Hak iku disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari hakun alal araiki yang zurun hal subibal kufaru makanu ya falin pun jeng bentuk terus nokola ko iluminum gak diterang no raiso ngakhiri pokoknya ngono sok ben terusane ane kolako iluminum ini kanali korin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsi wa zinata arsihi wa midata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midata kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi imdada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi imdada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi imdada kalimati